بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستحفيه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار biasanya manusia ini suka lupa tidak selalu sedar akan detik-detik penting tidak selalu mengerti atau menghargai nilai nikmat tidak selalu memikirkan karunia-karunia Allah sehingga ia ya harus lantas bisa menjaga, memelihara dan sebagainya. Jadi watak asli kita ini adalah pelupa. Itu manusia. Karena kita lupa, kita memerlukan orang yang menegur. Dalam diktat malam kemis yang lalu di Jamek ada kalimat yang maksudnya carilah seorang sahabat yang memperlihatkan kepadamu siapa Anda, menegur kamu. Itu penting. Dan di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kitab yang ada pada kita, ada perkataan-perkataan para ulama yang pantas kita hargai, kita pelajari dan kita kaji baik-baik Antara lain pada malam ini saya turunkan dalam diktat ke-47 ini sebagian daripada kalimat-kalimat para ulama itu. <clears throat> ya, kalau bilang perlu ditegur, itu pantas. Orang yang lupa harus diingatkan. Sopir mobil kadang-kadang memerlukan teguran juga, misalnya karena dia sudah merasa dirinya cakap, pintar, dia lupa, dia jalan kencang. Tapi penumpangnya menegur. Soal keahlian Anda memegang setir sudah saya akui. Tapi kalau ada kecelakaan, ada aral melintang, kamu gugup, kita semua celaka. Itu teguran kadang-kadang membuka hati supir yang baik untuk tidak kencang lagi jalannya. Kita mengemban nikmat Allah tetapi yang melihat mun'im jarang. Kita menerima nikmat, tetapi yang melihat yang mengingat al-mun'im yang memberi nikmat itu jarang. Dan sampai di mana koreksi kita akan diri kita sendiri dan kesadaran kita akan detik-detik gawat atau detik-detik gembira yang akan kita lintasi jika kita pandai memeliharanya. Ini persoalan. Itulah yang jarang orang mengerti. Jarang orang sedar. Dari karena itu ahli-ahli hikmah para ulama memberi kita nasihat menggugah hati kecil kita akan momen-momen atau detik-detik penting yang harus kita rebut Sebab ini semua hampir kita semua melintasi ini. Baik yang ini maupun seri berikutnya, saya kira semua itu kita lakukan Cuma yang sadar jarak. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut. Jadi detik-detik penting yang harus kita rebut atau detik-detik bahaya yang harus kita jauhi ini perlu ada petunjuk-petunjuk yang jelas. Masalahnya seperti yang kita akan baca dalam diktat ini selalu kita lintasi seperti tadi saya katakan. Selalu kita alami tetapi biasanya tanpa kesadaran dan tanpa kesediaan. Jadi kita akhirnya ini rugi. celaka, Atau paling tidak kita melepaskan untung besar karena tidak adanya persiapan dan persediaan. Sudah saudara kata-kata yang ada di sini adalah daripada ulama yang jujur, penuh ikhlas. Dan ini juga buat kita merupakan lampu kuning. baik kita hati-hati. Nah, atau berjaga-jaga buat seorang arif. Man yahdillah fala mudhillalah. Barang siapa dikaruniai petunjuk oleh Allah, maka tak seorang pun yang akan menyesatkannya Sebaliknya, waman yudlil fala hadiyalah. Barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tak akan ada yang memberi dia petunjuk lagi. Marilah kita memohon sebelum membaca ini supaya kita termasuk golongan yang diberi petunjuk oleh Allah. Bisa mengamalkan apa yang kita pelajari dan kita baca pada malam ini. Amin. Judul eh, diktat ini detik-detik yang tak boleh dilewatkan. Baik sifatnya baik atau sifatnya tidak baik. Detik tidak baik harus kita hindarkan diri daripada. Detik yang baik harus kita rebut. Di sini nomor satu dibaca mautina iddakhirhuma litaghayyuril ayyam. Ini keliru, ditaghayyur litaghayyuril ayyam sihhatuka wa syababuk dua perkara hendaknya anda simpan buat perubahan-perubahan zaman pertama kesehatan anda dan kedua kemudaan anda masa muda sebenarnya kita semua yang ada di sini ini 90% harus mengindahkan ini. Sebab ini wajah-wajah muda dan wajah-wajah yang segar bugar. Ini perlu mengerti bahwa ada perubahan nanti. Zaman yang kita lewati baik jauh maupun dekat ada perubahan. Perubahan itu nanti tahu-tahu kita berasa sakit. atau kita sudah tua. Kata pembicara, dua nikmat Allah sehat dan mudamu ini simpanlah jaga-jaga hati-hatilah pergunakan untuk yang baik pergunakan untuk amal yang soleh jangan kamu buang semena-mena jangan kamu sembrono meng mengisinya kalau seorang pemuda misalnya dia merasa dirinya sehat dia merokok. Dia sudah tidak indahkan ini. Sebab dia sudah mencari jalan setidak-tidaknya untuk mengurangi kesehatannya. Kalau sehat kesehatannya 100% hari ini, dengan merokok satu bulan, pasti sudah kurang 5%. Dia sudah tinggal 95. Dan begitu seterusnya. Artinya dia tidak mengerti apa artinya kesehatan. Tapi kalau sudah sakit, sudah ada perubahan zaman, zaman sehat menjadi zaman sakit, dia nanti tahu menilai kesehatan dulu. Ada orang yang bertanya pada dirinya sendiri tanpa didengar oleh orang, mana kekuatanku dulu itu? Aku sekarang lemah, tidak kuat. Dia tanya begitu, jawabannya akan kontan dia dengar. Aku pergunakan untuk kebaikan syukurlah bagus tepat tapi ada jawaban sebaliknya aku buang sia-sia aku begadang malam berjaga sampai jam 1 jam 2 main kerambol melihat TV main kartu dan kadang-kadang main kartu dengan arti kata judi ini orang menyesal pasti menyesal ini sebabnya siang-siang kita mesti pasang ini di hadapan kita sebagai penegur. Hei eh, manusia, ada dua sekarang ini kita lakoni. Kalau kita sakit kan kita tidak bisa datang ke sini. Kita sehat semua ini. Dan umumnya kita sekarang masih segar. Saudara-saudara masih muda. Kata pembicara ini, kesehatanmu dan masa mudamu simpanlah baik-baik Nanti ada satu masa. Ada perubahan zaman. Itu nanti kamu akan kenangkan dua masalah ini. Kamu akan kenangkan dua nikmat ini. Dan pasti kamu kenang kenangkan. Sebab kita hidup berganti hari berarti kita menuju kepada masa tua. Tidak mundur. Maju terus. Dan majunya itu sampai ke liang kubur. Jadi tidak mundur ke perut ibu, kembali masuk. Kita masuk ke perut ibu, tidak ada. Orang dungu pun, orang gila pun tidak menginginkan itu dan tidak akan percaya hal itu. Yang kedua, mungkinan iddakhirhuma al hisab ilmuk wa maluk. Dua perkara Simpanlah untuk hari balasanmu, hari balasan kiamat nanti. Apa itu? Pertama, ilmu Anda. Dua, harta Anda. Ilmu ini bisa kita simpan. Bukan kita simpan di dada, bukan kita simpan di lemari bersama kita di dalam lipatan kitab-kitab. Itu bukan simpanan itu. Itu walaupun kita tidak miliki kitab itu, itu kitab akan berada di tempat lain, di toko-toko kitab juga di dalam lipatannya ada ilmu. Tetapi ilmu itu kita simpan, kita circlekan, kita putar, kita amalkan, lalu kita ajarkan. Ini nanti dia berputar dalam hmm, lingkaran tabungan buat akhirat. Jadi kalau saudara mempunyai ilmu, jangan saudara diam. Tabunglah ilmumu untuk hari kiamat nanti. Ajarkanlah orang yang belum tahu. Dan karena itu barangkali Nabi SAW sampai bersabda dengan jelas, Man kata ma'ilman aljamahullah bilijamin minna. Barang siapa yang menyembunyikan ilmunya, ngidem kata orang Surabaya ngidem maka dia akan dikendali ya Allah hari kiamat dengan kendali api dengan kendali daripada api ini balasannya seorang alim yang diam tidak mesti saudara menjadi mujtahid baru-baru mengajar tidak dalam keadaan begini ini saudara sudah cukup berkewajiban mengajar mengajar saudara sendiri mengajar saudara dari saudara-saudara, mengajar istri kalau ada istri, mengajar siapa saja yang saudara bisa ajar. Itu namanya menyimpan ilmu untuk hisab, untuk hari hisab. Sebab itu nanti timbul satu masalah yang Anda ajarkan akan diamalkan orang dan orang itu mendapatkan pahala. Itu orang mengajarkan orang lain. Orang lain itu mendapatkan pahala. Dan semua pahala-pahala ini Anda mendapat seperti itu. Tanpa mengurangi pahala orang-orang itu. Siapa yang akan meninggalkan kesempatan seperti ini? Ini kesempatan yang Anda bisa duduk di rumah pensiun terus. Jadi kalau ada orang saudara ajari Fatihah, misalnya saudara duduk e, membuka pintu rumah saudara, bukan untuk kerambol, bukan untuk skak, bukan untuk itu. Membuka mengumpulkan anak-anaknya tetangga-tetangga yang umur 7 tahun, 8 tahun saudara ajari Quran. Takdirnya Allah mereka itu bisa baca Quran. 8 anak atau 10 anak. Tapi saudara telaten mengajar. 10 anak ini begitu mereka membaca Quran saudara dapat kalau mereka nanti mengajarkan Quran ini kepada orang lain, saudara dapat berapa kali? Kalau itu anak membaca Quran 50 kali, ya saudara dapat 50 kali ganjaran dan pahalanya itu orang. Allah tidak mengurangi orang yang baca. Kalau itu anak berumur 70 tahun, saudara sudah dikubur, pensiun. Saudara terima bacaannya ini anak Quran. Itu sebabnya Iddakhirkuma liyaumil hisab. Tolong simpanan ilmumu muka di hari kiamat. Ada orang punya yang lain juga bisa disimpan. Fulus. Harta. Orang ada kekayaan. Kenapa dia makan sendiri? Sudah lebih dia makan bagaimanapun juga masih lebih. Ya apakan yang lebih ini? Anjuran ini ulama simpanan sisanya itu untuk hari hisab mulai. Sebab kita sudah pasti minta tambahan hisab. Sebab tidak ada orang merasa ah, sudah cukup saya punya amal. Mungkin ada dosa-dosa yang mencairkan itu amal. Kita mungkin tidak sedar. Mungkin ada syirik tipis. Sudah tidak berasa, sudah menyisip di dalam kalbu Anda. Itu melumerkan semua amal. Saudara masih membutuhkan amal. Jadi karenanya Jangan memperkecil arti sesuatu amal. Sampai ada hadis mengatakan, kalau Anda mau bersedekah, jangan merasa malu kalau bersedekah dengan satu biji kurma. Karena saudara memang tidak punya apa-apa kecuali kurma. Satu biji. Kasihkan. Itu niatnya saja dinilai oleh Allah. Satu kurma itu bisa menjadi seperti 50 gunung emas nilainya di akhirat nanti jadi kalau 50 gunung emas di dunia satu kurma di akhirat yang ikhlas kan saya pernah ceritakan satu orang perempuan masuk surga diampuni dosanya seluruhnya karena dia memberi minum kepada seekor anjing yang haus hanya itu saja pelacur tidak pernah sholat tidak pernah mengerjakan amal yang baik Akhirnya karena amal ini saja ikhlas. Allah SWT menghapus segala dosanya. Apalagi kita, Alhamdulillah, kita dari umat Muhammad. Lebih mudah dihapus. Kita masih mengharapkan rahmat Allah lebih dari umat-umat yang lain. Apalagi Nabi kita sudah di, dijanjikan syafaat. Jadi Allah salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi kita masih bisa mengharapkan syafaat lagi di dalam rangka mengharap rahmat Allah kita mengharap syafaat tetapi bukan berarti kita obral segala yang kita miliki kalau anda ada duit anda bisa amal bisa amal itu artinya celengan saya ulangi lagi apa yang sering-sering saya katakan supaya saudara betul-betul mengerti yang dikatakan duit kita itu adalah salah satu daripada tiga. Yang betul-betul sudah kita punya itu tiga. Yang kita makan sudah jadi darah, jadi daging. Itu kita punya. Yang kita pakai beli baju sampai bajunya kumal dan ancur Itu kita punya. Dan yang kita sedekahkan. Itu kita punya. Kalau yang masih di dalam lemari besi, kalau yang masih di toko, kalau yang masih di kantong Anda, itu belum anda punya secara konkret, secara definitif belum Anda punya. Saya mungkin kita jalan. Saya mempunyai 100 ribu dolar di kantong saya. Jalan ke serempet becak jatuh mati. Itu 100 juta, 100, 100, ribu bukan saya punya. Yang sudah di kantong saya. Namanya di dunia punyanya Hussein al Habsi, Tetapi sebenarnya hakikatnya sudah orang-orang lain ahli waris yang menulis maka itu kalau ulama ahli ahli ahli tasawuf tidak sampai nginep ada makanan lebih di rumahnya jadi dia tidak tidur masih ada di dapur sisa sesuap nasi masih bisa dimakan dia keluar cari orang ya mustahil jadi tidur itu sudah tidak ada apa-apa di pawonnya dan di dapurnya tidak ada apa-apa saya kira kita tidak kuat begitu. Tetapi setidak-tidaknya yang kira-kira berlebihan sajalah kita. So, kita mempunyai beras satu karung atau dua karung di rumah. Gula 18 kilo, 20 kilo. Itu buat makanan sekian hari. Dia orang tidak akan tidur kalau ada beras satu kilo di rumah. Dikeluarkan, sesudah diambil yang dia makan, kasihkan orang. Kalau kita tidak kuat begitu, ya 10% lah dari itu. Jadi 90% kita simpan, 10% kita keluarkan. Ini tidak nunggu jekat satu tahun sekali dua setengah persen. Habis itu sudah kapok tidak keluarkan apa-apa. Seperti Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengatakan kepadanya, maring ini kau data kayak apa apa. Seakan-akan begitu. Andai kata begitu pun, pantas kita legakan, kita ridhokan yang memberi. Kalau perlu kita titipkan siapa yang bisa menjalankan ini. Mestinya begitu. Ini kapok seperti sudah mengeluarkan jekat itu sudah seperti sama sambil nesu ya sambil marah gitu mengeluarkan jekat ini wes sudah ini jekat padahal dia mesti mengeluarkan 10 kali masih belum apa, yang ketiga mautinan la tandam fihima fadlun jahadahu qurana'uh haknya gandeng sama kof ya itu mesti di di para ke kanan sedikit fadlun jahadahu qurana'uk wa afwun minka angkarahu utaqa'uk dua masalah janganlah anda terlalu menyesalkannya budi yang diungkiri oleh teman anda kedua pemaafan yang tidak dihargai oleh orang yang anda maafkan Jangan saudara sesalkan. Apa sebab? Apa sebab? Sebab Anda sudah meletakkan ini masalah pada proporsinya. Anda sebagai hamba dan sebagai umat Muhammad SAW sudah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jangan menyesal. Kalau ada satu karunia, satu kelebihan yang Anda berikan kepada orang, orang itu mengungkiri kapan seperti, seperti misalnya, saudara mengajar seorang. Lalu itu orang mengatakan, kapan aku diajar? Tidak pernah aku diajar. Jangan menyesal. Yang penting Anda. Antara Anda dengan Allah, bukan antara Anda dengan dia. Ada orang lantas marah begitu. Atau ada orang diberi makan, diberi eh, apa-apa, eh, sedekah atau diberi hadiah Kapan aku tidak pernah dikaya apa Sudah kalang kabut ya, marah. Seakan-akan dengan kalimat orang yang tidak tahu budi itu misalnya Lauhul Mahfud terhapus. Tidak demikian. Lauhul Mahfud tetap yang penting antara Anda dengan Allah. Yang penting detik Anda memberikan itu ikhlas. Atau saudara memaafkan. Ada satu orang berbuat sesuatu, Anda bisa balas. Anda tidak balas, Anda maafkan. Itu yang dikatakan maaf. Tetapi Anda dianggap remeh. Saudara jangan menganggap itu perbuatan remeh. Sudah dengan Allah Anda sudah tercatat manusia yang mempunyai arti di dalam dunia ini. Orang yang mempunyai arti itu orang yang pemaaf, yang ulet dalam perjuangan, yang kekal, ajek dalam amalannya. Itu orang ada artinya. Orang yang mencela-mencela, orang yang eh, oportunis, mengejar segala kesempatan, ini orang belum banyak mempunyai makna di dalam arena hidup sesama bashar ini. Karena itu, kalau ada hal-hal seperti ini tadi, saudara jangan menyesal. Legakan hati Anda dengan kalimat-kalimat dari dalam saya sudah mengeluarkan atau saya sudah berbuat untuk Allah. Allah mengetahui. Malaikat sudah mencatat. Buku malaikat sisi kananku ini sudah terisi tulisan. Saya tidak akan ragu. Biar dia mengungkiri. Jelas sudah saudara Saat orang mengirim wesel, kalau sudah <coughs> resunya sudah di tangan, kenapa dia mesti takut? Taruh saja resunya. Orang itu mengatakan aku tidak terima weselmu. <coughs> Anda dengan kantor pos ada bukti biar dia mau istri kalau dia memang diberi oleh Allah watak ya sifat-sifat mau mengambil haknya orang tidak mengaku wesel anda sudah diterima anda tetap eh, tenang-tenang uh, saja tidak usah gelisah begitulah misalnya ada orang kalau tidak diakoni dia lantas dia masuk keluar rumah konco-konconya Iku fulan mengatakan kepada saya saya tidak pernah Sumbang dia padahal saya sudah sumbang. pada ini akhirnya kita menghapuskan amal sendiri. Malah kadang-kadang setan ngobongi kita. Kalau boleh memakai istilah ngobongi. Orang itu diungkit-ungkit supaya bilang. Ungkira, ungkirono wae. Diungkiri tahu-tahu kita ngudal-ngudal lagi. Alman. Jadi ngundat-ngundat akhirnya batal. Buyar sendiri. Yang keempat, موطنان لا تشمت فيهما موت الأعداء وضلال المعتدين Orang ini kadang-kadang suka ngejek Kadang-kadang suka uh, ngejek Kadang-kadang suka nyukur-nyukurkan Itu artinya latasmat Jangan anda keburu untuk berbuat syamata mati matinya lawan kalau ada satu orang lawan bagi kita, mati. Jangan kita e, menunjukkan kegembiraan. Sebab itu detik akan kita jalani. <clears throat> itu detik pasti akan kita jalani. Bahkan kata orang yang yang pernah mengalami apa-apa itu, dia bilang malah lebih dipercepat oleh Allah. Kelihatannya lama, tapi tahu-tahu sudah bulanan saja. Dengan ini saya alami pada diri saya melihat dua orang bermusuhan. Yang satu meninggal. Sesudah meninggal ini dia akan semacam ya kentara lah kalau dia ini senang matinya. Dia tanya kepada saya, nih siapa? Lihat nasibnya sekarang bagaimana? Saya itu waktu tidak bisa menjawab. Saya bilang ini ini masalah ah, ini ini detik-detik orang pada sedih ini orang terkeluar kata-kata begitu. Rupanya dua setengah bulan dia gulung tikar, tutup usia. Ini saya saksikan sendiri. Dan ini di masjid. Kita rupa-rupanya ini masalah ini sudah dicoba oleh orang-orang. Mau tinan lah tajmat Orang mati, jangan diece sudah. Sebab momen kita, detik itu akan kita lakoni, kita akan jalani. Masalah kapan jangan ditanyakan. Sama-sama mau ke situ, jangan ngecek, jangan nyukur-nyukurkan. Wa dhalalul muhtadin. Ada orang soleh sesat. Ada orang baik sesat. Ya keseliulah, kesandunglah. Itu jangan di ece itu. Sebab tidak ada kuda yang tidak kesandung. Tidak ada burung yang pandai terbang tidak ketatap. Tidak ada walhasil semua ya ini sifatnya manusia baik. Ada orang soleh kelihatannya sobo masjid, turun masjid. Ada hal yang merupakan godaan tergoda. Titipannya orang dipakai dulu. Sudah mau diapakan? Malah kita datang padanya. <clears throat> Kami bersedia menutup kita punya hutang ini satu, misalnya satu orang berguna pada masyarakat itu berbuat sesuatu yang ya mungkin tidak disengaja sebab ada kesengajaan ada tidak kalau itu sifat kesengajaan tentu dia sudah sering berbuat satu kali dia kesandung jatuh kita bilang wah kalau gitu itu berbuat gini ini kan bukan karena Allah macam-macam padahal mungkin tidak latashmat latashmat artinya Jangan nyukur-nyukurkan. Yang kelima, Mautinan insafi فيهما nafsa, وقوفك بين yadaillah, الله ونجدتك liman يستغيث بك ada dua tempat dua kesempatan harus anda melupakan diri yang pertama di saat anda berdiri di hadapan Allah salat Di waktu Anda sholat, Anda mesti melupakan diri. Melupakan anak, melupakan istri, melupakan suami, melupakan ayah, melupakan seluruh dunia. Sebab Anda menghadap pada zat yang menguasai segala-galanya. Yang berkuasa berbuat segala-galanya terhadap Anda. Sebagaimana kekuasaannya berbuat terhadap segala sesuatu di antero jagat raya ini. Begitu juga pada Anda. Anda satu satu debu daripada jagat raya ini. Jadi Anda pantas sekali melupakan segala-galanya. Hanya ingat yang Anda ajak bicara ini. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. ikhdi siratan mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rasa-rasakan itu ayat-ayat ini. Kalimat demi kalimat saudara kunyah sampai timbul gulanya. Lupakan segala-galanya. Kalau Anda berutang, umpamanya Anda ada utang banyak. Lupakan itu utang. Apa itu utang? Satu detik akan dibereskan oleh yang kita hadapi ini. Kalau memang betul kita khusyuk, memohon, dan kita ikhlas dalam dialog itu. Iya karena setain kepadamu, hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon bantuan. Kenapa dia tidak akan membantu? Padahal kita tidak akan minta pada yang lain. Hanya kepadanya. Iyaka. Itu diajukannya iyaka sebagai maf'ul ini. Ini taksis. Yufidu taksis. Hanya khusus kepadamu. Saya mohon. Mengapa kita ragu lagi untuk mendapat bantuan daripadanya? Ini keliru. Salah kita. Wa najidatuka liman yastaghithu bik dan bantuan yang Anda berikan kepada yang meminta bantuan. Itu Anda harus lupakan diri Anda. Jangan ingat, ah, aku memberi bantuan. Jangan ada keakuan sama Ya walaupun kita bisa nasihat kalau kita tidak punya. Kita beri kalimat yang baik. Anda tidak bisa bantu dia. Berilah kata-kata yang baik supaya dia lega hati. Jangan mengece atau memarahi atau e, mengeluarkan kata-kata kasar. Oh, bisa iki sabanano jaluk wah ini riko itu membuat orang lebih sakit hati. Sudah dia terkena musibah, saudara marahi lagi. Itu tidak baik. Jadi saudara bisa legakan hatinya dengan kalimat tayyibah. Memang seluruh manusia di dunia ini ada kesulitannya. Ada kekurangannya. Ada masa-masa seperti yang anda alami. Karena saya sekarang juga seperti anda. Mari kita sama-sama mendoa supaya Allah memberi kita kelepasan. Supaya kita digitukanlah itu orang. Supaya itu orang hatinya ah, lega. Dia dapat kata-kata yang menghibur tetapi kalau Anda betul-betul memberi, jangan ingat pada diri Anda. Jangan sering mengatakan, ah saya pernah beri pada bulan. Karena saya kalau melewati satu bangunan, ya ini bangunan saya pernah taruh uang di situ dan sebagainya dan sebagainya. Lupakan itu semua. Sebab Allah tidak lupa. Mungkin Anda lupa, tetapi jangan dikira Allah lupa. Kalau Anda lupakan Anda punya diri, Berarti Allah SWT tidak lupa hal itu. Wukufuka baina yadayillah wa najdatuka liman yastaghithu. Yang terakhir, mautinan, la tatrukul khusyu' fihima. Tasyi'ul janaiz wa syuhudul kawaris. Saudara-saudara, dua tempat Anda harus khusyuk padanya. Jangan sampai Anda tidak khusyuk. Pertama, mengantar jenazah. Mengantar jenazah itu jangan Anda biasakan diri berbicara, senyum-senyum tertawa atau menanyakan tentang ya apa regane iki piro saiki? Harganya emas berapa? Ini ngenterkan jenazah ini. Di depan kita itu mayit terbungkus baru kita sholat kepadanya sholat jenazah dan kita sekarang akan mau mengubur orang ini kita masih sempat tanya harga itu harga ini bagaimana berita itu bagaimana berita ini ini orang tidak ada khusyuknya jadi anda di dalam hal ini diharuskan diajar supaya anda bisa khusyuk pantas kalau kita khusyuk sebab ini maut ada satu ahli tasawuf mengatakan andai kata manusia belum pernah melihat orang mati dan lihat satu kali orang mati. Barangkali dia tidak nafsu makan satu bulan. Tapi karena saban hari kita ngantarkan jenazah, hilang. Hilang khusyuk yang harus tertanam di dalam hati. Di waktu kita melihat jenazah lewat. Apalagi kita mengantarkan. Jadi mendoakan Sunnah kalau ada jenazah liwat kita bangun. Untuk ke, bangun. Tadinya kita duduk bangun. Merupakan satu teguran ingatan. Kita doa. Atau kita baca-bacakan apa yang rahimahullah atau apa. Supaya kita juga menanam perasaan khusyuk di dalam diri kita. Yang kedua, menyaksikan suatu bala. Dan jangan lupa saudara-saudara ya, kita hari-hari ini di dalam keadaan bala. Kita semua ini sedang bertanya-tanya, kenapa umat Islam mundur? Kenapa umat Islam berpecah belah? Kenapa ulama Islam berpecah belah? Itu ulama golongan lain itu sudah bersatu. Kenapa umat Islam ekonominya tidak tidak kuat? Kenapa ekonominya golongan-golongan lain kok kuat? Itu artinya kita ini berkecak berkecimpung di dalam balak. Yang khusyuk yang prihatin itu khusyuk itu prihatin antara lain kita mesti tahu ini salahnya kita sendiri apa jawabannya dari hadis-hadis Nabi kok keadaan kita ini masih begini ini apa obatnya apa resepnya jangan terus seperti orang tidak sedar diri perempuan kita pakaiannya belum beres segala yang kita pemudi kita juga Pemuda kita akhlaknya masih begini. Kita ini sebetulnya saja masih di dalam bala. Ini ujian ini. Jadi kita jangan menampakkan diri seperti orang tidak tidak tersangkut di dalam masyarakat Islam ini. Kita harus menyesal. Harus khusyuk. Harus tekun. Di samping menuun minta kepada Allah dengan berdoa, juga kita harus berjuang tidak bisa satu orang mengangkat masyarakat begitu besar. Tidak bisa sepuluh orang. Harus masyarakat ini semuanya ikut serta. Masing-masing menurut kadarnya. Masing-masing menurut bakatnya. Yang ada duit, dia berjuang dengan duit. Yang ada lidah, dengan lidahnya dia berjuang. Yang ada kekuatan, dengan kekuatannya. Yang ada pikiran, dengan pikirannya itu berarti orang ini wah ini orang kalau gitu khusyuk ini memerhatikan ini orang tahu jadi waktu mengantar jenazah saudara akan lihat bagaimana nanti sampai di mana kita umat dan masyarakat Islam sekarang ini kadang-kadang jenazah masuk masjid banyak orang tidak sholat nunggu di luar padahal sholat jenazah ini fadlnya besar tidak ada salahnya ini mayat sama dia tidak tidak ada cuma tidak mau sholat gitu saja karena dia malas buka kaos dan sepatunya atau dia tidak tahu caranya sholat jenazah atau bagaimana orang bertanya-tanya kadang-kadang kita sholat jenazah itu rame di luar rame banyak orang tidak sholat itu salah itu menunjukkan dia orang ini tidak khusyuk lalu mengantar jenazah dengan rokok kepulan rokok asap pu, pu jenazah dia maksiat bicara kadang-kadang ketawa-ketawa kadang mestinya Rasulullah SAW kalau mengantar ke jenazah diam utaknya yang jalan pikirannya yang jalan satu waktu aku seperti begini satu waktu saya akan jadi apa itu asal mulanya begitu tapi karena orang ribut di dalam jenazah sampai ada satu usaha supaya orang tidak bicara dunia disuruhnya membaca la ilaha illallah la ilaha illallah supaya tidak terpakai lidahnya untuk yang lain itu satu usaha satu cara untuk menutup kekurangannya orang zaman sekarang walaupun sebenar-benarnya diam tidak usah ada apa-apa di belakang jenazah diam sunyi yang ada yang bergerak ini utaknya masing-masing kalau bisa menangis menangis dosaku sampai di mana. Ini sekarang saya ngubur teman saya. Besok saya dikubur oleh orang-orang lain. Entah dengan teman-teman yang lain. Apa saya mengubur dulu, apa saya dikubur dulu. Itu harus karena lalu koreksi dosa. Berapa yang sudah kita perbuat? Apa? Jangan terus nyumat rokok. Seperti dia tidak mati. Yang mati itu cuma itu. Wa amma saya tidak mati. Seakan-akan begitu. Wa itu lisanul hal cara sikap gayanya itu seperti begitu mestinya dia tahu bahwa wah, mungkin besok lusa seorang sudah ngusung saya jenazah saya begitu saudara-saudara kira-kira beginilah e, tafsiran ringkas daripada dekat yang ke-47 ini semoga kita semua bisa sama-sama mengamalkan mudah-mudahan kita selalu ingat Jangan sampai kita eh, terpelosok oleh lupa pada dunia eh, dengan dunia karena dunia lupa akhirat. Dengan demikian maka acara kedua sudah bisa dimulai. Bagaimana pada Islam terhadap keluarga Saudara penanya yang terhormat. Sebagaimana kita ketahui, di dalam kaidah Islam ada dikatakan borurat darurat tuba'ul mahdurat. Kalau memang keadaannya mendesak, hukumnya lain. Orang lapar, keadaannya mendesak. Ada seekor ada ada daging babi, dia dibolehkan makan ala qadri darurah supaya dia tidak mati. Orang haus akan mati. Ada bir. Tidak ada lain minuman, hanya itu saja. Dibolehkan dia minum menurut darurat supaya dia tidak mati. Tidak gelogok berburu botol, tidak. Satu saja atau separuh asal dia tidak mati. Begitu juga di dalam perempuan masalah ini. Cuma ahli ilmu fikih mengatakan kalau perempuan tidak mempunyai suami atau punya suami invalid tidak bisa bekerja, sakit, cacat misalnya, itu dia dibolehkan bekerja dengan syarat-syarat tertentu. Syaratnya yang pertama, kalau dia mesti keluar, dia tidak bergaul dengan lelaki, tidak serondol-serondolan di pasar. Ini masih dipersyaratkan. Dalil saya dalam soal ini Dua perempuan dari Madian itu yang diangsungkan sama Nabi Allah Musa alaihissalam. Dua gadis dari Madian itu karena yang biasa mengangsu yaitu ayahnya tidak bisa keluar rumah karena tua mereka keluar mengangsu dalam keluar itu mereka tidak bersama-sama orang laki-laki yang kafilahnya sedang duduk mengambil air itu mereka menunggu jauh. Ada satu laki-laki berperasaan, berbudi, luhur. Yaitu calon nabi waktu itu. Namanya Musa ibn Dia tanya, "Ma khatbukuma?" Apa urusanmu di sini berdua kok tinggal sini? Mereka berjawab, "La nasqi hatta yudhira ria wa abuna syaikhun kabir." Ayah kami berdua ini orang sudah tua. Kami datang untuk mengangsu, Tapi kamu, kami tidak mengangsu sekarang. Karena ini semua masih penuh ini. Sumur masih dikerubuti orang laki-laki. Kami nunggu. Ini caranya orang perempuan keluar mencari nafkah. Mencari hajatnya. Nah kalau ini perempuan penanya sekarang ini perempuan. Dia bisa berbuat ini, ya syukur. Ya boleh. Tapi masa dia tidak makan. Kalau dia punya suami tidak bisa mencari nafkah. Dia harus meninggalkan posnya, tetapi dengan cara yang diatur oleh syariat. Tidak masuk kantor menjadi sekretaris. Ini tidak diberikan oleh Allah SWT. Sebab akan khalwah Jadi mencari makan dengan maksiat. Mayaseh. Tidak sah Artinya di pihak yang lain, kalau kita melihat satu perempuan, nah sekarang kepada masyarakat Islam, Masyarakat Islam kalau melihat satu perempuan memang butuh akan keluar mencari nafkah. Kita bilang padanya jangan keluar. Ini loh pekerjaan kerjakan di rumahmu. Kami pesan sekian kudung daripadamu. Oh saya tidak bisa menjahit belajar. Kami bayar ongkosnya. Ini masyarakat Islam yang memikul. Ini namanya masyarakat homohi. Ini ukhuwah Islamiyah. Dari kata, daripada kita memaksa seorang perempuan yang terhormat menyeret kakinya ke kampung-kampung untuk jual. Kita mengatakan sama dia, tetap di tempatmu. Kami akan urus pekerjaan. Setidak-tidaknya kita tanya, kamu bisa bikin pisang goreng? Bisa, bikin. 100 biji, kami beli. Kami jualkan. Ini berapa tentunya? Tentukan. Ini modalnya. Itu namanya seperti cerita Nabi Musa dengan dua gadis Madian tadi. Fasaqalahuma Thumma tawalla ila Karena itu dua gadis tidak mungkin menunggu lebih lama lagi. Di bawah sorotan orang-orang yang mungkin tidak baik. Musa mengatakan tinggal di tempatmu. Aku yang langsung. Yang suka dikasihkan air. Pulang. <coughs> Cerita dengan ayah. Wahai ayah, tadi ini ada satu manusia berbaik budi pada kami. Ceritanya sampai jadi kawin itu. Jadi masalah ini satu contoh, simbol. Dia tidak lantas kerja, terus pergi pasar, terus buka warung dan lain-lain. Ini lain lagi hukum. Tidak lantas begitu mestinya. Silakan. Setiap negara mempunyai adat pakaian seperti di Indonesia wanita memakai jari dan kebaya di negara lainnya mempunyai pakaian tersendiri kemudian pertanyaan kami apakah Islam tidak menggunakan model-model pakaian adat tersebut saya katakan dari <clears throat> majelis yang lalu bahwa agama Islam ini tidak mencampuri model-model pakaian tetapi dia mengatur beberapa garis pokoknya saja. Yaitu yang delapan yang Anda dengar majelis yang lalu itu. Jadi jangan pakai ukup-ukupan atau pakai minyak wangi. Sudah, titik. Modelnya bagaimana? Itu terserah. Jangan ceket sama badan, jangan ngepres. Lalu terserah pada Anda bagaimana modelnya. Jadi pokoknya ada delapan syarat itu. Itu minimal harus dipenuhi oleh pakaian perempuan yang mau mengindahkan perintah Allah. Masalah kelirnya, masalah apa tidak di. Tapi jangan kelir yang menyolok untuk dilihat orang. Jangan merupakan pakaian yang dipakai oleh untuk jor-joran, untuk panas-panasan. Jangan merupakan siap syukurah yang menarik pandangan orang. Nah kalau satu perempuan jalan dengan pakaian 45 ribu per meter, sudah terang menarik pandangan orang dan memecahkan hati perempuan-perempuan yang miskin sekitarnya menghancurkan hati orang-orang miskin perempuan Sudah perempuan ini mempunyai perasaan sensitif sekali kata orang Arab hassasat kalau ada perempuan dia tidak bisa beli baju dia hadir satu kondangan dia melihat dua tiga orang saja di dalam kondangan pakaiannya menyolok itu mereka punya hati itu kepingin tapi tidak bisa hancur dia lah buat apa dia membuat berbuat begini ini namanya siap syukrah. Kalau tidak ke situ boleh saja. Kebudayaan masing-masing umat tidak dilarang oleh Islam. Jadi tegasnya Islam tidak ikut campur dalam mengatur apa itu kebaya, apa itu jarik atau itu apa tidak tidak ikut. Caranya memakai jangan singset sampai kelihatan bentuk badan itu sudah cukup. Ini Islam masuk dalam soal ini. Siapa Allah yang mengatur? Lah kenapa diatur sama Allah? Iya sebab kamu ini ciptaannya Allah. Hidup di dunianya Allah. Mendapat makan daripada Allah. Mendapat hawa, udara semua daripada Allah. Kenapa dia tidak berhak mengatur? Harus dia mengatur. Harus mengatur kita. Nah, terserah sekarang. Nurut atau tidak, itu soal kedua. Kalau tidak nurut, coba alamilah kecelakaannya. Alamilah kerugiannya. Kalau menurut lah ada orang perempuan mengatakan, ya apa itu? Ini, ini udah ini udah Yang bilang tidak boleh ini siapa? Apa ulama itu, apa Allah Ta'ala? Kalau Allah Ta'ala, jangan ditanyakan kenapa. La yus'alu amma yab'al. Lah kok aneh, oh, dia yang menciptakan kita, menempatkan kita di tempatnya, memberikan kita segala fasilitas, kok tidak boleh ikut menyampuri? Ini tidak pantas ini. Harus dia menyampuri. Ya nah, ini untuk kebaikan kita. Begitulah saudara-saudara jawabannya. Penjelasan mengenai hadis Tirmidzi. Man sholat di masjid hmm. arba'in sholatan la takunu sholatun kata Allah la taqbalu bara'atan nas wa bara'atan min adab wa bara'atan min nifaq. Dalam riwayat ini betul yang dikatakan oleh uh, ulama bahwa ini Imam Ahmad riwayatkan dalam juz ketiga dan At-Tabarani. Cuma ahli hadis mengeritik hadis ini sebagai hadis dhaif. Ada lagi dengan riwayat lain yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Majah eh, At-Tirmidzi, "Man shalla lillahi arba'ina salatan fi jama'ah, arba'ina yawman fi jama'ah, yudriku takbiratal ula, kutibat lahu bara'atan, bara'ah minan nifaq wa bara'ah minan nar." Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu eh, At-Tirmidzi. Begitu juga ada yang masih mengeritik hadis ini. Amma yang pertama tadi di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Hibban mengatakan sahih. Eh, <coughs> sebagian dari rawinya ini rawi thiqat. Tapi dikritik oleh ulama yang lain. Dikatakan Ibn Hibban ini biasa, orang yang boib dikatakan kuat. Jadi masalah ini masih di dalam perselisihan antara ahli hadis. Tapi buat saudara kalau saudara sudah sampai di Madinah, ya tidak salah kalau saudara sholat 40 hari di sana. Siapa tahu barangkali hadis ini sahih saudara dapat ya. Daripada saudara kesusu mengatakan tidak. Tapi kalau mau dipreteli hadis ini, memang ada eh, ada cacatnya sedikit, yaitu ada bulan bulan yaitu kalau tidak salah eh, ada nabiut. Nabi ini tidak pernah meriwayatkan hadis kecuali hadis ini. Jadi munculnya nama ini pada hadis ini. Orang mereka bilang, wah ini nama kok janggal, tidak pernah kedengaran. Akhirnya hadisnya diwaikan. Ya tidak salah ahli hadis mengatakan begitu. Jadi mereka ya apa korektor. Ya, jadi kalau ahli berlian itu melihat ini berlian ada ada urat sedikit atau ada rambut saja sudah dicacatkan itu jangan disalahkan dia mengerti gimana letaknya Saudara-saudara, saya kira ini hadis terhadap orang yang sudah sampai di Madinah lalu mau mencoba sholat 40 kali tidak apa tidak haram malah kemungkinan hadis ini jadi sahih dia sudah kandung sampai di Madinah mendapat amal yang baik tapi kalau e, dia tidak mengamalkan karena ada kritikan ulama ini hadis baik ya terserah saja ada lagi kalau Saudara-saudara dengan demikian maka pertanyaan sudah dijawab semuanya. Mudah-mudahan kita sama-sama sudah memahami dan sebelumnya kita meninggalkan tempat mari kita membaca doa bersama. Ya Rabbana ya Rabbana